حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada Alhamdulillah bergembira sekali di pagi hari yang sangat indah ini di mana udara yang begitu sejuk energi yang begitu tinggi begitu banyak Allah limpahkan rezeki kepada kita rezeki berupa materi non materi patutlah kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut semoga kita semuanya termasuk pemirsa dan hadirin hadir sekalian di studio senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikut setianya dan insyaallah termasuk kita pemirsa dan kita yang hadir di studio pada pagi hari ini. Alhamdulillah Memang mimbar nurus salam Sungguh kita senantiasa rindu-rindukan setiap saat dan berterima kasih sekali kepada kiai kita Kiai Tajuddin Hasan Sobahul Khair Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Kiai Alhamdulillah Aduh sibuk betul Pak Kiai Alhamdulillah Alhamdulillah Senang ya ketemu lagi dengan Kiai Tajudin Hasan Yang beliau ini kan sibuk terbang kemana-mana ya eh, Kayak burung dong ya <laughs> eh, Pada pagi hari ini beliau eh, menyediakan materi siapkan bekal untuk pulang ke akhirat. Nah, penasaran kan? Judulnya hebat, siapkan bekal untuk pulang ke akhirat. Tapi bersabar dulu, Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa Sebentar lagi kita akan mendengarkan ini nih temanya nih Pak Kiai ini. Kami menyediakan tema siapkan bekal untuk pulang ke akhirat gitu kira-kira Pak Kiai ya. Mudah-mudahan apa yang akan diterangkan beliau akan bermanfaat buat kita. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para pemirsa televisi Republik Indonesia serta para jamaah sekalian yang berbahagia Kajian kita subuh ini bagus sekali kita akan angkat sesuai dengan permintaan dari pembawa acara kita Bapak K. Rifai yaitu temanya siapkan siapkan siapkan bekal untuk pulang ke akhirat bekal untuk, untuk pulang, pulang ke negeri akhirat negeri akhirat temanya bagus sekali para jamaah sekalian ini untuk mengingatkan kita selama hidup di dunia ini. Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah, sudah siapkah untuk pulang ke negeri akhirat? Belum. Bagus jawabannya. Belum, Jawabannya belum. Hmm. Seandainya semua ini menjawabnya siap maka Israel datang ke <laughs> Kata Allah Israel datang ke studio TVRI. Jamaah sudah siap untuk pulang ke negeri akhirat. Ambil semuanya kecuali saya yang tidak diambil. <laughs> Untung bilang belum ya. Untung bilang belum. Jadi kita ini mempersiapkan. Kenapa? Kita menyadari hidup di dunia ini sementara. Hidup bukan untuk mati. Kalau kita berpikir hidup untuk hanya untuk mati, apa bedanya dengan kucing mati? Mm-hmm. Dikala kucing mati dikubur Kira-kira dibangkitkan gak tuh kucing ditanya oleh malaikat munkar nakir. Ya kucing kata malaikat munkar nakir. Man rebuka sopo pangeran siro. Kira-kira kucing jawabnya apa? Ngeong ya. Kucing mati habis urusannya. Ayam mati habis urusannya. Kambing mati habis urusannya. Tapi kalau manusia mati, Pak Rifai, hmm masih banyak urusan. Hmm. Jadi hidup bukan untuk mati, tetapi hidup untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang selama-lamanya nanti. Di sana ada dua tempat yang sudah disiapkan oleh Allah. Mau kemana kita masuk? Mau mana kita kembali? Mau masuk ke dalam surga kah? Mau masuk ke dalam neraka kah? Tergantung waktu kita hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu hidup bukan untuk mati tetapi hidup untuk menghadapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya maka selama hidup di dunia Allah ciptakan manusia tidak lain pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali illa istisna illa istikhraj syaih minasyaih kecuali untuk ibadah menyembahku kata Allah kucing tidak diwajibkan sholat tidak diwajibkan puasa tidak diwajibkan zakat tetapi kita manusia sebagai hamba Allah yang beriman sebagai seorang muslim muslimah berarti ada jin Islam maka diwajibkan untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jin yang jin Islam sudah barang tentu. Ya. Sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Mekah itu ada masjid jin. Jin. Ya. Untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita sebagai hamba Allah yang beriman sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim diberikan akal yang sempurna dengan akal itu alhamdulillah dengan akal yang sehat al-aqlu nurun rauhaniyun yata'allaqu bi badanil insan wa ya'riful haqqa wal batil akal yang sehat dapat membedakan mana yang hak mana yang batil oleh karena itu mari kita persiapkan diri untuk memperbanyak bekal persiapan untuk pulang ke negeri akhirat. Bekal apakah gerangan yang dimaksud? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa." berbekalah kalian. Siapkan dengan bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, kita jalankan, kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi. Di dalam kitab Nasaihul Ibad saya baca kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Siapa orang yang pulang ke akhirat Pulang ke alam barzakh Pulang ke alam kubur Pulang ke negeri akhirat Tidak membawa perbekalan Itu diumpamakan orang itu akan mengarungi samudra yang luas menuju ke pulau seribu umpama tidak membawa bekal tidak membawa kapal yang besar apa jadinya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihul Ibad man dakhala al-qabra bila zadin Faka'annama rakibal bahra bila Siapa orang yang Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Ke alam barzak, pulang ke negeri akhirat, bila zadin tidak membawa perbekalan, itu kata Sidina Abu Bakar As-Siddiq diumpamakan fakaan nama rakibal bahra bila safina. Diumpamakan orang itu akan berangkat ke Pulau Seribu melewati samudra yang luas, yang dalam dengan gelombang yang tinggi bila safinatin tidak menggunakan kapal yang besar. Berani berenang. Jangan coba-coba. Dia akan ke Pulau Seribu berani berenang melewati samudera yang luas di tengah perjalanan pasti dia akan tenggelam kelelahan, kecapean ya? kecapean ya. artinya di saat kita tidak membawa amal saleh yang dimaksud zad oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah amal saleh amal ibadah kita kalau kita tidak bawa tidak membawa bekal. Begitu ditanya oleh malaikat munkarun wa nakirun. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Tidak bisa menjawab karena kita tidak mengenal Allah. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa imammu, apa agamamu karena kita tidak mengenal Allah, tidak kenal dengan pangerannya, tidak kenal dengan Tuhannya, tidak kenal dengan Al-Qur'an, tidak kenal dengan nabinya, tidak mengamalkan syariat agamanya. Bengong ya. Tidak bisa, tidak mungkin. Karena dia nggak punya bekal. Tidak, karena tidak punya bekal. bekal. Belum lagi nih nanti di di alam masyar di saat manusia dikumpulkan di alam masyar Dalam salah satu hadis itu ada empat pertanyaan Allah Pak hmm. Kirifai. Ringan itu pertanyaannya. Hmm. Tapi bobot semua. Mampu apa tidak kita menjawabnya? Yang empat itu. Yang empat itu. Yang pertama akan ditanya oleh Allah kata Nabi tentang umur. Hmm. Selama hidup di dunia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa? Kemudian yang kedua pertanyaan Allah kata Nabi kepada hambanya tentang masa muda. Hmm. Kita ini yang tua-tua sudah ngalamin muda, tapi yang muda belum ngalamin tua. Hati-hati. Yang ketiga itu akan ditanya oleh Allah kata Nabi tentang harta. Malah pertanyaan harta ini Pertanyaannya dua min ainak tasaba wa fima anfaqa. Dari mana harta ini dan dikemanakan harta ini? Yang keempat itu pertanyaannya tentang ilmu, Jamal kenapa tidak. Hmm. Kalau ibu-ibu mau mencatat hadisnya silakan siapkan bukunya, pulpennya. Saya baca hadisnya saya hmm. lengkap. Kata Nabi dalam empat pertanyaan Allah terhadap hambanya itu Kata Nabi la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umri fima afnahu an shababi fima ablahu an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmihi madza 'amila bi. Sudah dicatat, Bu. Keburu dah. Ngebut benar pelan-pelan. Aduh. Iya iya iya. Empat. Kaget. Kaget. Kaget. Saya ulangi la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Coba pelan aja nih. Hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an shababi fima ablahu wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmihi madza amila bih. Enggak nah, keburu dah. Yang satu dulu nih Pak Kiai. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Hmm. Tidak bisa bergerak dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti. Kata Nabi. Hatta yus'ala an arba'in. Sehingga ditanya terlebih dahulu. Yus'ala bina majhul ditanya terlebih dahulu an arba'in empat persoalan empat hal apa yang empat itu yang pertama kata Nabi an umrihi fi ma'afnahu tentang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia ini diberikan umur oleh Allah digunakan untuk apa hmm ngapain aja gitu. ngapain aja nah. itu akan ditanya ya, ya, ya. yang kedua masa muda tentang masa muda selama masa mudamu apa saja yang kau lakukan ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di saat manusia dikumpulkan di alam mahsyar ini masa muda ditanyakan juga tuh. Ditanyakan juga. Oh, kan kita sedang ganteng-gantengnya, sedang gagal-gagal. Makanya hati-hati. Oh iya iya iya iya. iya. Dalam masa mudamu. Hmm. Sebab umur tidak tahu. Umur tidak tahu ya. Umur kan tidak muda, tidak tua suruh ibadah nanti aja kalau udah tua udah pensiun yeah. udah pensiun kapan pak sholat dah boro-boro udah pensiun begini lemes sholat juga <laughs> ya kan begitu ya nembak lu ya tar tar ya. rugi rugi, rugi khusran rugi nanti yang ketiga tentang harta hmm. itu harta akan ditanya min ainak kasabah dari mana ini oh. <clears throat> Dari bos tuh ya. Dari bos ya. Iya. <laughs> Ditanya oleh Allah dari mana kau harta ini? Mm-hmm. Wa fima anfaqo dan dikemanakan harta ini digunakan apa harta ini? Para jamaah yang berbahagia, yang keempat akan ditanya kata Nabi oleh Allah kepada setiap hambanya tentang ilmu. Diamalkan apa tidak? Hmm. Di antara jamaah ini barangkali ada yang hafal itu. Ibnu Rusan mengatakan dalam kitab Zubatnya. Apa itu? Fa'alimun bi'ilmihi. bi bi'ilmihi. Lam ya'malan. Lam ya'malan. Mu'azzabun. Mu'azzabun. Min qabli. Min qabli. Ubadil wasan. Ubadil wasan. Betul. Kata Ibn Rusan dalam kitab Zubatnya. Fa'alimun bi'ilmihi kami amalan asik ya, ya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan jadi orang pintar kebelingar punya ilmu tidak diamalkan Kata Ibn Rusan dalam kitab Zubatnya orang yang seperti ini mu'adzabun min qabli ubadil wasan disiksa mereka itu. Sebelum penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung menyiksa dulu orang pintar kebelingar punya ilmu tidak diamal. Coba. Orang pintar aja, Bu. Disiksa yang tidak mengamalkan ilmu. Faham? Faham. Jadi wajib disampaikan Wajib disampaikan, diamalkan, disampaikan. Dilaksanakan nggak boleh disimpan. Kalau punya ilmu sedikit, hmm. amalkan. Ya, ya, ya, ya. Sampaikan. Ya, Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak diamalkan, muazab disiksa. Oh, Sebelum menyiksa penyembah-penyembah berat. Ibu bapak hadirin, orang pintar aja disiksa. Hmm. Orang pinter saja yang tidak mengamalkan ilmunya sudah barang tentu disiksa. Akhirnya kedengaran sama yang bodoh Kata yang bodoh untung Gua jadi orang bodoh Nah Dasar bodoh Pemahamannya juga bodoh Untung aja Bela diri Untung gua jadi orang bodoh Kalau jadi orang pinter nyatanya disiksa Iya, iya. iya orang bodoh gak disiksa Yang disiksa ini orang pinter kebelingan Punya ilmu tidak diamal nah. Orang bodoh memang tidak disiksa orang bodoh itu cuma dibakar doang dalam neraka jahanam. Mam, Kirain bebas tuh. Waktu nasu wal Begirang aja orang yang bodoh pakai. Iya. Iya, enggak taunya dibakar. Dibakar dalam neraka jahanam. Waquduhan nasu wal hijarah. وقودها الناس والحجارة Allah. Ngeri sebenarnya mendengar ayat Mendengar ayat itu ngeri, merinding, takut. Waquduhan nas wal hijarah suluh umpan api neraka jahanam itu annas manusia-manusia yang tidak beriman. Manusia-manusia yang jahil murakab, manusia-manusia yang tidak berakhlakul karimah, manusia-manusia yang tidak ibadah, manusia-manusia yang tidak takwa Allah menjadi umpan api neraka. Wal hijarah dan batu-batu yang disembah menjadi umpan api neraka. Di dalamnya itu alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sun Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. عليها ملائكة غلاذ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون malaikat menjalankan tugas untuk menyiksa orang-orang penyembah-penyembah berhala. Di dalam ma, ma di dalam neraka itu penjaga-penjaga para malaikat yang malaikat itu ghilad, syidad, angker, serem. Uh, takut melaksanakan perintah Allah apa yang diperintahkan oleh Allah dia laksanakan untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman, manusia-manusia yang tidak takwallah, manusia-manusia yang tidak berakhlakul karimah, manusia-manusia yang tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Alhamdulillah kita semua ini hamba-hamba Allah yang beriman, Amin. yang mempercayai adanya kehidupan akhirat. Sebab ada manusia yang tidak percaya. Saya baca di berita mass media itu di London itu di Inggris. Sebagian separuh masyarakatnya tidak percaya adanya surga dan neraka. Oh itu jauh London Inggris. Di kita saja di negara kita. Iya. Masih ada manusia-manusia yang tidak beriman, tidak mengimani, tidak mempercaya adanya surga dan neraka. Kita beriman adanya surga, adanya neraka, kita beriman adanya kehidupan akhirat. Sebab kalau kita tidak beriman adanya kehidupan akhirat, siksaan yang sangat pedih terhadap mereka yang tidak beriman. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Baik, tapi sih dulu pakai. Ini udah pada tegang-tegang benar yang Aduh, luar biasa mau dibakar. Yang santai aja, Pak. Santai aja ya, deh. Ah. Emang sih cerita neraka nih ya. Oke, okay. kita saksikan tayangan berikut ini. cucu dan sekian cicit ya masih istiqomah menjalankan kehalifatullahannya yang bunda lakukan itu apa nah, sih? Saya membuat sebuah sanggar yang saya beri mengawali menu pagi Anda dengan nuansa rohani. Ingin tahu masalah apa saja yang terjadi di sekitar kita? Saksikan Percik Perenungan Minggu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di TVRI. Kiai kelihatannya memang tadi kan dikatakan yang pinter juga bisa masuk neraka yang bodoh juga ternyata yang pinter itu yang tidak mengamalkan yang tidak mengamalkan jangan salah iya, persepsi iya yang pinter yang tidak mengamalkan masuk neraka yang bodoh juga yang bodoh sih jahil ya iya. oh tidak berakhlak kemudian bermoral jelek itu termasuk bodoh ya kalau betul, gitu ya? betul betul iya iya terus bagaimana Pak Kiai sebab orang yang tidak berakhlak juga hmm, itu sudah disiapkan tempatnya. Sebab surga itu hanya untuk orang yang berakhlak. Hmm. Ya, ya, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasul, suila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an oh. aktsari ma yudkhilul ma nasa al jannata dalam hadis. Ya Rasul, kebanyakan manusia yang masuk ke dalam surga itu disebabkan apa? Kala Rasulullah menjawab Taqwallah wa husnul khuluk Yang pertama disebabkan takwa ibadah kepada Allah Ibadah Salat jangan tinggal Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilaksanakan taqwallah Dalam arti imtisalul awamir wajitinabun nawal. Yang kedua wa husnul khuluk Berakhlak mulia berakhlak yang bagus. Sebab seseorang ibu ibadah sholatnya rajin, tapi setiap hari caci maki, menfitnah, ya, menjelek-jelekan orang, menghina orang, adu domba, mengadu domba. Habis semua itu sehingga masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah ditanya juga. Wasuila an aksari ma yudkhilun nasa an-nara. Ya Rasul, kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka disebabkan apa? Dua juga jawabannya. Hmm. Al-famu wal farj. Yang pertama disebabkan mulut lidah yang kedua disebabkan malu apa itu malu <laughs> jadi hati-hati para jamaah sekalian mulut kita lidah kita ucapan kita kalau memang kita tidak bisa bicara yang baik sebaiknya apa diam diam lah diam baik dah ya cicing diam lah orang-orang yang alim itu diamnya itu emas hmm. Sekali dia bicara berlian Tapi orang yang bodoh sekali bicara bukan berlian Racun Fitnah Yang tidak berakhlak Orang yang berakhlakul karimah Pasti dia jaga Tidak akan bicara menyakitkan orang lain Menyinggung perasaan orang Hati-hati gitu ya Hati-hati Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Hendaknya bicaralah yang baik Faliyakul khairan Kalau tidak bisa bicara, kalau tidak bisa bicara yang baik Auliasmud Sudah diam saja Diam saja Diamnya itu emas Makanya saya tadi dari diam Mas ya? Mas. <laughs> Mas Kiai Haji Tajudin Hasan. <laughs> Sekali bicara, mudah-mudahan yang keluar Amin. berlian ya. kan begitu. Ya, ya, ya. Intan, lu'luwal marjan. Allah. Bermanfaat. Menjadi renungan kita semua kembali dari tempat ini. Kita introspeksi diri tadi berbicara kembali kepada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Cepat atau lambat kita kan pasti mati. Pasti mati juga. Mati itu al-mautu babun. Mati itu merupakan satu pintu. Wa kullun nasi dakhilun. Setiap manusia pasti akan melewati pintu ini akan pulang ke negeri akhirat itu pasti melewati pintu. pintu. Apa ya pintunya? Maut itu. <laughs> Memang mati ini rahasia. Rahasia Allah. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran. <clears throat> Wa mata dari nafsum mada taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut. Setiap diri kau tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hadapanmu. Setiap diri kau tidak akan tahu di mana kau akan mati. Iya. Bapak Ibu sudah tahu kematian akan datang? Iya. Masya Allah. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya tiba-tiba. Serentak, tidak disangka, tidak diduga. Datang malaikat menjemput kita. Mau lari kemana? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim Ke Kemana kau lari? Tetap maut akan menjemputmu sekalipun kau bersembunyi di satu tempat yang kokoh di dalam benteng yang kuat tetap malakal maut akan menjemput emang kalau yang enak nih rame-rame begini hmm. ya kan ya, ya, ya. daripada ngumpet di benteng sendirian hmm. datang malaikat malakal maut sorangan wae ya <laughs> eh, eh. itu kan ini maka hati-hati dalam hidup dan kehidupan kita ini karena hanya satu kali hidup itu. Dan kata Nabi, ad mazra'atul akhirah." Di sini tempat bercocok tanam kita. Berbuat. Mau nanam apa kita? Mau berbuat apa kita? Ya, sudah disiapkan tempatnya di sini. Dan hasil daripada tanaman kita di dunia ini nanti di akhirat itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, orang yang takwa, nah, syurga Bagi orang yang ingkar, yang tidak beriman, yang tidak percaya ada kehidupan akhirat, nih tempatnya neraka. Jadi Allah itu tidak mungkin salah ya pasti ya. Udah tidak pokoknya mungkin. berbuat sekecil apapun ya. pasti ketahuan. Betul. Iya iya iya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. tahu. Apa yang kau perbuat, apa yang kau amalkan, apa yang kerjakan, semua diketahui oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Ah, ini begini pakai kelihatannya ibu-ibu ada yang mau nanya atau bapak-bapak silakan. Ibu-ibu di sebelah sini ada yang mau nanya? Ayo. Gitu, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana, Bu? Nama saya Hajah Nina Sukanto Uh, saya mau bertanya Pak Ustaz iya, iya. seperti kejadian Hercules itu iya Hercules kan oh yang Hercules yang oh, ya, oh, beberapa oh, waktu lalu yang beberapa waktu lalu ya waktu sekaligus, yang lalu itu ya betul ya. Saya, yang hari Rabu kemarin sekaligus bukan, yang lalu yang lalu uh, beberapa, beberapa meninggal semua bagaimana itu termasuk orang yang karena mereka dalam dalam tugas tentunya iya, barangkali iya, iya. saya awam saya karena ada saudara yang gitu, yang ikut apakah mereka termasuk jihad ya diterima Allah atau gimana syahid ya terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini rupanya kejadian yang lalu itu waktu Hercules uh, di mana tuh di oh, Tuban ya, ya. salah di Tuban. Di... Mangetan ya? Oh, beberapa waktu ya. yang lalu ya. Iya iya. Ya, gimana nah, tuh? Itu kan salah satu rahasia Allah yang tidak tahu kita datang kematian hmm. soal penilaian syahid apa tidak Allah yang akan Allah yang tahu ya yang jelas al mautu tiba baghtatan mati datangnya tiba-tiba tidak tahu kita kalau umpamanya sebelumnya itu diumumkan para penumpang Hercules hmm. setelah kita terbang sekian menit di udara Iya. Sebentar lagi air ini akan jatuh. Kira-kira pada naik nggak itu? Ah. <laughs> Karena ini kita tidak tahu tadi ayatnya wa matadri nafsum tak tak ghadan. Setiap diri kau tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Kita dengar itu situ Gintung. Gintung. Situ Gintung, Gintung. ya. Gintung. Situ Gintung. Coba. Siapa yang tahu? terus apa situ itu lagi pokoknya situ-situ lah hmm, situ, <laughs> situ apa hmm. sini no? situ ya <clears throat> itu karena rahasia Allah tidak tahu apa yang akan terjadi seperti kita Pak Rifai bapak-bapak ibu-ibu mau keluar dari naik pesawat memang di atas pesawat kita harap-harap cemas betul ya, ya Allah bergantung pada Allah ya Allah selamatkan cerita sedikit saya di saat saya mau keluar uh, daerah naik pesawat itu di ruang tunggu ada seseorang yang uh badannya tegap gagah kumisnya mablak wah ini saya pikir orang hebat nih hmm. orang kaya pasti rumahnya bertingkat udah kelihatan ya mobilnya mengkilat hmm. uangnya berlipat-lipat hmm. kita kan mau naik pesawat sebentar ini kita di ruang tunggu itu kan Masya Allah Selalu ya Allah selamatkan Selamatkan begitu ya hmm. Dia cerita wah hebat Begitu naik pesawat bersama-sama Itu betul-betul ya, Oleng itu hmm, Pesawat tidak bisa mendarat Waktu itu Saya berangkat terus dibuang kemana waktu itu bulan Ramadan ke, mau, mau ke Padang Ke Medan Jadi ke, ke Medan Medan dibuang Tidak bisa Tidak boleh mendarat Bahaya Mirip Suasana gelap ya kabut uang macam itu tadi saya lirik orang yang sombong waktu di darat itu ruang tunggu itu kumis yang mablang pak turun akhirnya <laughs> kuncup dia zikir juga Allah selamat baru ingat Allah kita tidak tahu ya, ya. Ya, ya. makanya dalam kita mau berjalanan keluar itu tidak lepas daripada doa doa, doa dan doa itu masuk kita sekarang di studio apa yang akan terjadi kan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Wa mata dari nafsu mada taksi bogo da wa mata tadri nafsu bi ayi ardin tamut. Setiap diri kau tidak akan tahu kapan kau akan mati di mana kau. Hmm. Jadi seperti beberapa kejadian pesawat jatuh itu, itu sudah takdir Allah. Sudah harus wafatnya di sana. Ya, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang apa namanya? saleh, insyaallah kali dicatat sebagai mati syahid Amin. karena itu mati terbakar kan jatuh terbakar ya. itu salah satu daripada mati syahid orang-orang yang beriman orang yang takwa menerima segala amal ibadahnya tetapi tetap dia kembali ke negeri akhirat dia kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala inna lillah wa inna ilaihi jadi yang penting itu bekalnya itu ya. Bekal. bekal Dari ya. sekarang kita perbekali bekal kita untuk pulang ke akhirat. Ibadah yang baik. Ibu-ibu menjadikan seorang wanita-wanita yang salihah. Ini yang hadir semua ini wanita-wanita yang salihah. Sebab saya lihat semua berkerudung. Ya. Apa bisa ditentukan setiap orang berkerudung salihah? Belum tentu ya. Jadi ibu ingin menjadikan seorang wanita yang salihah seorang istri yang salihah ya kan sebab suatu kebahagiaan Pak ya, sedikit menyimpang kita dari tema seorang suami memiliki istri yang salihah itu merupakan kebanggaan ya Pak iya. kebahagiaan jadi istri itu yang penting Pak Biar cantik asal toat hmm. ya, ya, ya. Istri itu yang penting biar cantik asal toat Ini udah peot ngadat melulu Pak ibu-ibu di sini Alhamdulillah istri yang solehah semua Amin Ukuran istri yang solehah itu yang macam apa sih? Ibadah Sholat jangan tinggal Puasa Urus rumah tangga dengan baik Taat kepada suaminya Udah. Kan begitu. Al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. iya insyaallah. Jadi apa ya tadi lima itu sebagai pegangan bagi bagi ibu-ibu pasti masuk dalam surga. Tinggal pilih katanya pintu yang mana katanya gitu. Ya. yang mana? Ya, baik eh, sabar dulu yang mau nanya-nanya karena kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah telah terjawab barangkali ya Ibu apa Ibu Nina tadi ya, ya sudah bagus. terjawab bagus Alhamdulillah e, terus bagian ini silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aksin Mudofar, Majelis Zikir Nusalam. Tadi Bapak Kiai mengungkapkan bahwasanya berbekalah kamu sekalian. Banyak-banyak. Berbekalah kamu sekalian sebenarnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kondisi berbekal di sini saya ingin menanyakan. Bagaimana artinya tenggang waktu be bekal ini bisa enggak dalam kondisi yang relatif singkat ya. artinya berbekal karena ada hadis barang siapa yang akhir dari kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah iya. jadi seandainya upamanya orang berbekal kemudian dalam waktu yang relatif singkat iya. itu bagaimana Pak Kiai artinya Baik. kondisi ini apa berbekali dari mulai kecil tak balik sampai besar atau di dalam perjalanan atau hanya sesaat yeah. dituntun oleh seseorang begitu. Betul. Itu kan bekal juga namanya. Bagaimana ya. ini kita harus bersikap berbekal. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Jawabannya singkat, Allah yang menjawab. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah banyak-banyak, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa perlu dijabarkan lagi. Hmm. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Dari sejak kapan? Tadi ada pertanyaan sejak balik. Memang di dalam perhitungan amal ini dari mulai sejak balik sampai akhir hayat itu akan diperhitungkan. Itu yang akan ditimbang. Ya, fa amman mawazinuhu fa huwa fi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun tidak usah diterjemahkan lagi karena semua yang hadir ini Qurannya sudah di luar kepala semua sudah paham di luar kepala ya terima kasih Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, berada dan berbahagia Alhamdulillah tidak terasa pengkajian mengenai siapkan bekal untuk pulang ke akhirat telah dijabarkan oleh kiai kita dan mudah-mudahan kelanjutannya pada pengajian yang akan datang dan marilah kita dengarkan uh, kesimpulan daripada uh, ceramah ini kami persilakan pagi para pemirsa dan jamaah sekalian yang berbahagia kesimpulan daripada kajian kita sebuah ini yang pertama kita siapkan bekal untuk pulang ke negeri akhirat karena kita menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara temporer cepat atau lambat kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal ibadah kita insyaallah itu yang dapat menyelamatkan diri kita nanti sehingga kita semua ini orang-orang yang beriman akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah dan segala dosa khilaf salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allahumma ya Allah ya Tuhan kami telah banyak engkau memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kami jadikanlah kami hambamu ini ya Rabb hamba yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ampunilah segala dosa khilaf salah kami Ampunilah segala dosa khilaf salah kedua orang tua kami. Amin. Allahumma barik lana fi umurina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala urusan kami. Amin. Wa barik lana fi a'malina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala amal perbuatan kami. Amin. Wa barik lana fi hayatina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Wa barik lana fi ilmina ya Allah berikan keberkahan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya wa barik lana fi rizkina Ya Allah berikan keberkahan kepada kami Rizki yang halal Rizkan halalan tayyiban mubarakan Wasian fi ta'atillah Wa barik lana fi awladina Wa dhurriyatina ya arhamar rahimi Ya Allah berikan keberkahan kepada kami Kepada keluarga kami Kepada anak-anak cucu kami Amin. Jadikanlah ya Allah anak-anak cucu kami anak-anak yang salih, anak-anak yang salih Anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa anak-anak yang beribadah, anak-anak yang taat, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada dan jamaah sekalian yang berada di studio Sampai bertemu kembali dalam mimbar Nur Salam yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.